Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwa manusia ini dihadirkan oleh Allah untuk jadi inni jailun fil ardi khalifah. Yang melestarikan alam semesta ini adalah manusia dan tidak akan bisa melestarikan alam semesta ini secara sesungguhnya kecuali orang yang punya iman. Sehingga ini tugas. Dan yang bisa mewarisi dunia ini maksudnya dengan tugas-tugas kekhalifahan hanya orang yang beriman secara sesungguhnya. Yang dibangun ternyata bukan masalah kemakmuran bumi ini saja tidak. Fil ardi di bumi dan semua yang ada di bumi. Jika sudah ditangani oleh orang yang tidak beriman, maka akan muncullah kerusakan-kerusakan. Jadi hubungkan dengan itu. Jadi mewarisi. Mewarisi. Ya Allah. Disesuaikan dengan ayat ini. Ja'anu khalifah. Jadi bumi ini adalah tugas umat manusia untuk melestarikan dengan baik. Dan kelestarian di dunia ini adalah mukaddimah kelestarian nanti hidup di akhirat. Dan hanya orang yang beriman. Ada orang membangun tentang keindahan tata letak tata kota. Dengan disiplin indah. Mungkin di negeri selain Indonesia misalnya dengan negeri kafir sana. Apa di negeri kafir sana lihat. Kalau lihat Masya Allah. Tidak boleh membangun bangunan kecuali di tempat yang sudah ditentukan. Indah sekali. Seperti di Korea misalnya yang kita pernah lihat ini. Betul-betul rapi. Rapi. Tapi yang dibangun hanya sekedar urusan tanah, tapi manusianya dibangun atau tidak? Tidak membangun kelestarian nanti. Ya. Sehingga malam-malam kita pulang ada orang mabuk Yang itu. Rupanya mabuk sudah biasa, hanya nanti kalau mabuk diantarkan sama polisi, KTP-nya mana diantarkan ke rumahnya, misal. Jadi artinya hanya orang yang beriman yang bisa melestarikan secara sesungguhnya bumi ini. Sehingga lihat, di dalam orang, kalau orang ngerti iman, ngerti Nabi Muhammad, membuat kerusakan tidak boleh. Kalau ada orang membakar hutan lalu membuat polusi dunia ini, polusi bumi, polusi udara, polusi udara. Itu bukan bukan karena dia seorang muslim, karena dia sudah hilang nilai keimanannya tuh, membuat kerusakan di atas bumi ini. Jadi orang-orang yang beriman, hamba-hambaku yang soleh itulah yang bakal sebelah melestarikan bumi ini. Ini setara sesungguhnya. Jadi membuat keseimbangannya, mulai dari mak bapak, mulai dari buminya supaya tidak sampai mengalami satu kerusakan hingga yang ber, menghuni buminya pun harus dibangun secara baik sehingga yang dibangun adalah kelestarian bukan saja di dunia akan tapi juga di akhirat ini maknanya kalau orang yang tidak beriman tidak akan bisa membuat kebaikan baik kepada alam kadang-kadang baik kepada alam tapi manusianya dirusak perzinahan ah, kehancuran-kehancuran yang yang dilakukan